Tapi ya, bismillah. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang yang pertama kita bahas adalah amalan dari isi maf'ul. Sekarang kita bahas amalan dari isi maf'ul Yang pertama isi maf'ul memiliki tiga amalan. Pertama, dia merofakkan naibul fa'il. Amalan yang pertama dari isi maf'ul dia merofakkan naibul fa'il. Contohnya seperti faza al-maqtu'atu yaduhu. Faza al-maqtu'atu makotu maqtu'atu yaduhu faza al makotu makotu maqtuatu yaduhu Yang kedua, dia menasobkan maf'ulun bi. Dan yang ketiga, boleh dia mudhaf kepada isim yang dirofakannya. Yang ketiga, dia disandarkan kepada isim yang dia dirofakkan. Seperti al-madrasatu muqfalatul abwabi. ya al madrasatu mukfalatul abwabi sekolah itu pintu-pintunya itu dikunci ini amalan dari isim isim dari isim maf'ul Sekarang kita lihat syarat-syarat dari isim maf'ul kalau mau beramal. Baik merofakkan naibul fa'il atau menasobkan naib, menasobkan maf'ulun bih Syarat yang pertama, dia harus bergandengan dengan alif lam, kemasukan alif lam. Ya, atau dia harus dimakrifatkan dengan alif lam. syarat yang pertama. Dia harus kemasukan alif lam. Ya, makrifat dengan alif lam mutlak beramal. Yang kedua, kalau tidak dimarifatkan dengan alif lam, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang kedua, kalau tidak dimakrifatkan dengan alif lam. Maka harus terpenuhi beberapa syarat lagi. Tapi kalau kemasukan alif lam, mutlak dia beramal. Kalau tidak kemasukan alif lam, maka harus ada syarat lagi di dalamnya. Yang pertama, dia harus didahului dengan huruf nafi. Jadi kalau dia tidak berbentuk makrifat dengan alif lam, dia harus didahului dengan huruf nafi. Seperti ma mafhumun muraduka. Ya, ma mafhumun muraduka. mafhumun di situ tidak kemasukan alif lam tapi tetap beramal menjaz, apa merafakan naibul fa'il muraduka sebagai naibul fa'ilnya karena dia didahului dengan huruf nafi ada ma yang mendahulunya yang kedua didahului dengan huruf istifham didahului dengan huruf istifham. Seperti amazmumun akhuka amazmumun akhuka apakah saudara laki-lakimu itu dicela mazmumun beramal ya, merofakkan naibul fa'il setelahnya. Kenapa? Karena dia didahului dengan harfu istifham. Yang kedua, yang yang ketiga, dia disifatkan atau kalau bahasa lainnya dia sebagai naat. Ya, dia disifatkan dengan kata yang sebelumnya atau kalau bahasa lainnya dia nanti sebagai naat. Contohnya Haza amrun mahmudatun. Haza amrun mahmudatun awaqibuhu. Ya, artinya nanti ini adalah perkara yang dipuji hasilnya. Haza amrun mahmudatun awaqibuhu. Dia nanti sebagai naat nakiroh, tapi dia mausuf. Ya, disifatkan dengan kata yang sebelumnya, yaitu amrun. Atau nanti kalau kita bahasakan yang lain, dia nanti sebagai naat. Maka kedudukannya boleh merofakkan naibul fa'il setelahnya. Yang keempat, atau didahului oleh isim. Ya. Isim maf'ul ini didahului oleh sebuah isim. Yang mana isim maf'ul tersebut menjadi hal untuk isim tersebut. Yang mana isim maf'ul tadi, isim maf'ul tersebut menjadi hal untuk isim yang mendahuluinya. Jadi syaratnya yang keempat, kalau dia mau beramal, isim maf'ul itu didahului oleh sebuah isim. Ada isim yang mendahului dia. Tapi isim ter, eh, isim maf'ul tadi i'rabnya nanti kedudukannya sebagai hal untuk isim yang mendahuluinya. Berarti Isim maf'ul kedudukannya sebagai hal, isim yang mendahulunya sebagai sahibul hal. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, isim maf'ul beramal. Contoh ya. Yamshi an-najihu. Yamshi an-najihu marfu'an ra'suhu. Yamshi an-najihu marfu'an ra'suhu. An-najihu marfu'an ra'suhu. Orang yang berhasil itu berjalan dalam keadaan diangkat kepalanya. An-najihu digarisi itu sebagai isim yang mendahuluinya. Marfu'an sebagai halnya, isim maf'ul sebagai hal. An-najihu sebagai sahibul hal Syarat soibul hal kan harus isi makrifat, Rok suhu sebagai naibul fa'ilnya. Itu yang keempat. Yang kelima, dia didahului oleh mubtada. Yukhbaru anhu bihi. Dia didahului oleh mubtada Jadi ada mubtada yang mendahuluinya dan kedudukannya dia nanti sebagai khobarnya. Seperti Zaidun marhubun janibuhu. Zaidun marhubun janibuhu. ya Zaidun mubtada'nya marhubun sebagai khobarnya ya marhubun sebagai khobarnya janibuhu sebagai naibul fa'ilnya Jadi anak ulangi. Kalau isi maf'ul memakai alif lam mutlak beramal. Pasti beramal. Asal pakai alif lam beramal. Paham? Namun nanti kalau misalkan tidak memakai alif lam, dia harus didahului salah satu dari lima keadaan yang kita sebutkan tadi. Didahului nafi, seperti ma mafhumun muraduka, tidak difahami keinginan kamu. Paham? Mafhumun nakiro, tidak ada alif lamnya, tapi tetap beramal. Kenapa? Karena ada huruf nafi yang mendahuluinya. Kalau tidak ada huruf nafi, amalannya batal. itu syarat dari beramalnya isim maf'ul. Diingat ya. Kalau nanti tidak kemasukan salah satu dari yang kita sebutkan tadi dalam keadaan tidak memakai alif lam, isim maf'ul nanti di situ tidak beramal. Ya, tidak beramal. Syaratnya kalau dia mau beramal tanpa memakai alif lam harus salah satu dari yang kita sebutkan tadi. Haza amrun mahmudatun awaqibuhu. Ini adalah perkara yang dipuji hasilnya. Awakib akibatnya. Bahasa Indonesianya kan jadi akibat. Kamu kalau berbuat begini, akibatnya begini. Akibat itu kan hasil akhirnya nanti. Akibat itu bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia jamaknya nanti awakibu mafailu. Kalau isi maf'ul tidak kemasukan alif lam atau tidak didahului salah satu dari yang kita sebutkan tadi, isi maf'ul tidak beramal. Ya, setelahnya nanti itu menjadi mudhafun ilaih. Paham? Setelahnya nanti menjadi mudhof mudhof ilaih seperti contoh di atas tadi. Yaitu apa? Al-madrasatu muqfalatul abwabi. Al-madrasatu sebagai mubtada'nya muqfalatun adalah khobarnya. Di sini berbentuk isim maf'ul. Paham? Namun dia tidak terpenuhi dari gambaran yang kita sebutkan tadi di bawah. Kalau yang nomor lima tadi kan dia didahului oleh mubtada, tapi yukhbaru anhu bihi. Dia itu mengkhobarkan tentang mubtada tersebut. Ya. Kalau nanti dia tidak terpenuhi salah satu dari yang kita sebutkan di atas, maka contoh isim maf'ul di sini hanya memajrurkan isim setelahnya mukfalatu sebagai mudofnya, al-abwabi sebagai mudofun ilahinya. Tidak beramal. Paham? Itu pun nanti diingat juga. Kalau nanti tidak berbentuk isi ma'rifat, di antara syarat tambahannya, makna yang ada pada isi maf'ul tadi harus makna hal atau istiqbal. Tidak boleh bermakna lampau. Jangan sampai ada ada korina, ada tanda yang menunjukkan dia bermakna lampau di situ. Kalau bermakna lampau, amalannya batal. Paham? Harus bermakna hal dan harus bermakna istiqbal. Tidak boleh bermakna lampau, madi. Adapun kalau memakai alif lam, mau bermakna madi, hal atau istiqbal semuanya boleh beramal. Mutlak beramal. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, maka harus bermakna hal atau paling kurang dia nanti adalah istiqbal. Sekarang kita bahas ismu tafdil. Isim tafdil. Af'alu tafdil Fi'il tafdil Bukan fi'il harusnya ini ya. Harusnya ismu tafdil atau asma utaf is, iya ismu tafdil. Kalau nanti af'alu tafdil dia berarti fi'il. Sedangkan dia di situ bukan fi'il. Huwa ismun mushtaqun. Isim tafdil ini termasuk bagian dari isim mustaq. Ya. Isim tafdil ini termasuk bagian dari isim mustaq. Waznuhu af'alu. Wazannya itu adalah af'alu. Lihat, ditulis ya. Af'alu untuk muzakkar. Dan fu'la untuk mu'annas. Ya, af'alu di sini kalau muzakkar. Khalidun atwalu min tarikin. Khalid lebih panjang daripada lebih tinggi daripada tarik. Bagaimana kalau perempuan? Paham? Nah, makanya kalau af'alu itu untuk lafat muzakarnya. Kalau untuk perempuannya itu lafatnya adalah fu'la. seperti kita kasih contoh itu uzma min aulia. Fatimah itu lebih besar daripada aulia. Paham? Bukan a'zamu bukan Fatimatu Azomu min aulia. Kenapa? Karena Azomu ini adalah lafat yang dipergunakan untuk muzakkar. Af'alu Paham? Kalau untuk perempuannya uzma, fu'la. Itu di kitab yang lain Anda lihat ya. Tapi kalau kebanyakan dari kitab-kitab kita, memang mereka mencontohkan hanya dengan wazan af'alu saja. Ya, af'alu. Dan contoh yang memang mereka hadirkan ya contoh yang untuk laki-laki. Seperti Aliyun akramu min Muhammadin. Al-asiru afdolu al kohwati. Sirup itu lebih afdol daripada kopi. Tergantung juga siapa. Kalau pencinta kopi ya pasti kopi lebih baik daripada sirup. Bang. Rata-rata contohnya contoh laki-laki gitu. Sehingga makanya mereka hanya menyebutkan wazan af'alu. Tapi kalau di kitab satu ini, kitab yang Anda bawain al musajjar fi Nahwi wa Sarfi, dia sebutkan dua wazannya. Kalau laki-laki af'alu, kalau perempuan fu'la. Sehingga nanti kalau kita buat contoh untuk laki-laki, ya pakai wazan af'alu. Kalau untuk perempuan pakai wazan fu'la. Afdalu fudla. Ya. Aliyun afdalu min Zaidin. Bagaimana kalau perempuan yang lebih afdal? fudla min aulia misalkan. Fatimah itu fudla min aulia. Fatimah itu lebih afdol, lebih utama daripada aulia. Jelas ini wazannya ada dua ya. Di kitab kita ini disebutkan satu wazan. Ya dulu fungsinya, sekarang fungsi dari isim mustaq, isim tafdil Ya dulu ala ziyadatin fi sifatin. Dia menunjukkan untuk bermakna tambahan dalam sebuah sifat. Jadi ada sebuah sifat yang ketika diikutkan wazan isim tafdil, maknanya itu lebih. Paham? Bertambah. Ishtaraka fiha isnani yang ada dua orang yang berserikat dalam satu sifat tersebut. Jadi ada dua orang berserikat dalam satu sifat namun kalau sifat itu diikutkan wazan isim tafdil, maknanya itu mengandung makna lebih. Wazada ahaduhuma fiha alal akhari. Dan salah satu dari keduanya itu dalam perkara sifat tadi lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi kan ada dua orang yang berserikat dalam satu sifat. Tapi ketika diikutkan wazan isim tafdil, maka kata yang pertama itu lebih banyak sifatnya daripada kata yang kedua. Bukan kata yang kedua lebih banyak ya, kata yang pertama lebih banyak daripada kata yang kedua dalam sifat tersebut. Seperti Khalidun atwalu min tariqin. Khalid lebih panjang atau lebih tinggi daripada tariq. Ya. Kalau atul yaitu panjang, kalau atwalu itu lebih panjang, lebih tinggi daripada torik. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau di sini. Fakhalidun ishtaraka ma'a tariqin fitul. Khalid itu bersekutu maksudnya sama bergabung bersama dengan torik dalam sifat panjang, sifat tinggi. Goyro anna dan kecuali sesungguhnya Khalid zada an Torikin fi hadzatul. Khalid itu lebih banyak daripada Torik dalam sifat tinggi ini. Jadi tingginya Khalid itu lebih banyak, lebih tinggi daripada si Torik. Itulah isim tafdil. Isim yang menunjukkan kepada sebuah sifat yang berserikat di dalamnya dua orang. Namun salah satu dari keduanya itu lebih banyak mendapatkan sifat tersebut daripada yang lainnya. Maksudnya apa? Kata yang pertama lebih banyak mendapatkan sifat daripada kata yang kedua.